Kemudian yang kedua, di antara yang bisa mendukung seorang istiqomah adalah luzumul ulama, satu ulama, duduk bersama ahli ilmi. <clears throat> Dan yang ketiganya kita gabungkan yaitu luzumu ahli khair, Mujalah satu ahlil khair. Berdekatan. Duduk dengan orang-orang yang baik. <coughs> Lihat kepada hadis. Karena miman kana qablakum rajulun yaqtulu tis'atan wa tis'ina rajulan. Dikisahkan dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Padallahu ila rahibin. Tatkala ia ingin untuk bertaubat, maka dia datang kepada seorang rahib ahli ibadah tetapi sempit ilmunya. <coughs> Qala halimin taubat? Bagiku ada taubat. Qala la, tidak ada. Maka putus asa sehingga dibunuhnya si rohib itu. Maka ia tidak bisa istiqomah dalam taubat. Kemudian dia datang lagi kepada yang lain dan dia pingin bertaubat. Lalu ditunjukkan kepada orang berilmu. Lalu kata orang berilmu itu, jangan kamu pulang ke negerimu, pergi ke sana tuh. Di sana ada orang-orang yang baik, maka beramallah dengan mereka. Beribadahlah dengan mereka. <clears throat> Lalu ia pergi dan mati di tengah jalan. Maka dua malaikat berseteru, malaikat rahmat dengan malaikat adab. Kata malaikat adab dia telah membunuh seratus orang. Kata malaikat rahmat, dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka datang malaikat yang ketiga dengan surah. Ya. Maka ditentukan di mana orang itu berada, apakah fi ardil khair atau fi ardil syar. Maka tiba-tiba didapatkan dalam adil khair, maka artinya tanah yang baik, maka diambil sama malaikat rahmah. Dalam hadis ini ada tiga faidah yang sangat agung dengan pembahasan kita hari ini. Pertama, menjelaskan bahwa keutamaan duduk bersama orang berilmu akan mendukung kita istiqomah dalam hak. Sebab ketika orang tadi ditunjukkan kepada orang yang tidak berilmu, lalu dia berfatwa dengan tanpa ilmu, <clears throat> maka terjadi kedua kemadaratan. Yang pertama bertambah dosa orang yang bertanya. Dan yang kedua celaka orang yang memberikan fatwa dengan tanpa ilmu terbunuhnya si rohib tadi. Tetapi ketika orang itu bertanya kepada orang yang berilmu, <clears throat> maka berhenti dari keburukannya, dan istiqomah di dalam taubatnya. Dan padilah dalam hadis ini dikatakan bahwa alil ilmu itu mengatakan kalau kamu ingin bertaubat dan istiqomah dalam taubatmu, maka tinggalkan negeri kamu yang jelek itu, pergi ke sana tuh. Di sana ada orang-orang baik. Maka apa? <clears throat> kita ketahui teman yang baik akan mendukung istiqomahnya hati kita. Tetapi teman yang buruk tidak mungkin akan mampu untuk men, apa menjaga hati kita. Maka ini kita tidak bisa istiqomah tanpa memiliki teman yang baik. Poin yang keempat. Dan ini tidak boleh kita lupakan yaitu doa. Wal isti'anatu billahi alal istiqomah berdoa dan meminta kepada Allah agar kita tetap dalam istiqomah. Kita tidak kurang 17 kali. Kalau ditambah dengan 10 kali maka menjadi 27. Kalau sekarang ditambah dengan 11 rakaat maka menjadi 38. Ditambah dengan yang lainnya mungkin 50 kali kita berdoa dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah istiqomah, meminta istiqomah, <clears throat> meminta teguh di atas kebenaran, di atas hak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di antaranya adalah um, Allahumma sabit qalbi ala dini. Ya Allah tetapkan hatiku dalam agamamu. Pun yang kelima adalah salah satu yang sangat penting istinabu maharimillah yaitu menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah baik dalam bentuk makanan atau apa saja Sebab setiap makanan yang haram akan mempengaruhi anggota tubuh kita termasuk hati kita. Kotor hati kita. Oleh sebab itu, al-adawatu salasah. Di mana anggota yang tiga yang merupakan artinya apa? <clears throat> Hakikat keimanan akan masuk lewat sana penglihatan, pendengaran dan hati. Maka apabila yang dimakan itu adalah kotor, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, maka itu akan mengotori hati kita, akan mengotori pandangan kita, akan mengotori telinga kita. Bahkan makanan-makanan yang haram akan menggerakkan seluruh anggota badan kita kepada apa-apa yang haram tersebut. Menjadi goflah, menjadi lalai. Di mana dinyatakan apa? Yaitu al-kadhib yahdi ilal fujur. Alaikum bisidki. Fa inna sidku yahdi ilal bir. Wal biru yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhib fa inal kadhiba yahdi ilal fujur. Wal fujuru yahdi ilal nar. Di mana dalam makna hadis ini hendaklah kalian bersikap jujur Sebab kejujuran itu akan membawa kebaikan. Amal-amal baik. Dan kebaikan akan membawa kita kepada surga. Hati-hati kepada dusta dan dusta itu akan menyeret kita kepada bentuk-bentuk kejelekan. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dari makanan, minuman, dan pakaian. Maka ini akan mampu menjaga <clears throat> pandangan kita Pernyataan kita apabila kita menjauhinya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, di antara perkara yang akan menjaga hati kita dan istiqomah tilawatul Quran wa muhalawatu wa muhawalatu hifdhihi membaca Al-Quran menelaah Al-Quran dan berusaha untuk membacanya. Sebab tentunya adalah syifaun lima pisudur. Quran ini adalah merupakan obat bagi dalam hati kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-iksar bi Memperbanyak zikir kepada Allah taala pagi dan petang. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara poin yang akan membantu kita kepada istiqomah yaitu kiro'ah. siratil awwalin minal anbiya wal umam wa ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salihin. wa syuhada ila akhirih yaitu mempelajari perjalanan <coughs> orang-orang yang telah terdahulu dari para nabi, para rasul dan umat-umat sebelum kita pengikut para nabi, pengikut para rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita. Kita lihat bagaimana istiqomahnya para nabi. Istiqomahnya Nabi Zakaria istiqomahnya sabul uhdud istiqomahnya gulam istiqomahnya Nabi Ibrahim ya, istiqomahnya delapan pemuda istiqomahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqomahnya Ammar bin Yasir, istiqomahnya Bilal bin robah istiqomahnya musab bin Umair, istiqomahnya Imam Ahmad ketika Imam Ahmad di penjara untuk ketika mengatakan Quran adalah kalam Allah. <coughs> istiqomahnya imam yang empat istiqomahnya para ulama hari ini bagaimana mereka di atas kebenaran kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang sangat penting dan ini poin yang terakhir yang saya bisa jelaskan. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya di antara bentuk istiqomah yang akan membantu kepada istiqomah adalah al-istinabu min mawaridil fitan wal isti'adatu billahi yani minha <coughs> yaitu menjauhi pintu-pintu ataupun sumber-sumber fitnah dan berlindung kepada Allah dari fitnah inna sa'i dari man junibal fitan inna Saidu liman junibal fitan. Sesungguhnya kebahagiaan dan keselamatan bagi orang-orang yang menjauhi fitnah. Di mana Nabi Alaihi Wasallam mengatakan ketika muncul fitnah orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik dari orang yang jalan, orang yang jalan lebih baik daripada orang yang lari mengejar fitnah tersebut. <coughs> Dan digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga seseorang itu memegang akar-akar dan mereka makan dengan akar-akar tersebut dan mereka mati dalam memegang akar-akar tersebut. Dalam arti dia menyendiri menjauhi fitnah-fitnah tersebut. Termasuk tolabul ilmi. Tentang masalah il khilaf, bentuk-bentuk yang berkaitan dengan khilaf. Dan fitnah-fitnah hari ini yang berkaitan dengan masalah tahdir, yang berkaitan dengan masalah gibah dan sebagainya. Seandainya tolabul ilmi lebih sibuk dengan ilmu dan lebih sibuk dengan berdakwah daripada kila qala man fulan, kaif ra'yuka bi fulan, bagaimana pandanganmu dengan si fulan, bagaimana pandanganmu dengan syekh fulan, bagaimana dengan masalah ini dan sebagainya. Seandainya yang ditanyakan itu adalah tentang masalah ilmiah terlebih dahulu, berkaitan dengan masalah hukum, berkaitan dengan masalah halal dan haram, berkaitan dengan masalah akidah yang hampir saja sirna hari ini di tengah-tengah umat, maka akan lebih terjaga kaum muslimin dari fitnah dan akan lebih kuat istiqomahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang terakhir itu salah satu bentuk pendukung pendukung agar kita bisa istiqomah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang tagoyurul ahwal akan terjadinya perubahan-perubahan pada umat ini. Maka orang yang istiqomah dikatakan al-qabiduna alaiha kal-qabidina alal jamar. Wal-qabiduna alaiha lahum ajru khamsina minkum. Orang-orang yang tetap istiqomah <coughs> di atas sunnah, di atas kebenaran, di atas kitab Allah, di atas Islam yang sahih. Bagaikan ia memegang bara api. Bada al islamu goriba wa, wa sayyamudu goriba patuba lil goroba. Maka orang-orang yang istiqomah pada zaman fitnah, bagi mereka mendapatkan 50 lipat ganjaran. Ini keutamaan istiqomah di atas hak. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan berbagai gejolak dan berbagai fitnah, tuduhan, komentar yang miring dan sebagainya, maka kita dituntut untuk lebih kuat dan istiqomah di atas hak ini. Meminta kepada Allah taala agar kita tetap teguh dan kita agar bersikap tetap pertengahan. Tidak melampaui batas terhadap orang-orang yang telah menganiaya ya kita. Dan kita pun tidak tertarik ataupun bergeming ataupun merasa takut dengan rekayasa mereka. Di kalimat yang terakhir ini, izinkan tambahan lima menit sebelum soal jawabnya. Mana Imam Ibnu Ibn Taymiyyah telah menyatakan dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa di masa-masa di mana ahlul hak dikucilkan. Banyak orang yang memitnahnya. Orang yang memberikan komentar yang buruk. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, "Alaikum bi asari man salaf." Wa in rafadakan nas wa iyyaka wa rijal wa in zahrafaka laqal qawlu <coughs> di mana dinyatakan oleh para ulama yang lainnya akan datang satu ketika fitnah yang apabila orang memegang sunnah maka dia akan dikucilkan, akan dihinakan dan akan dipitnah. Maka adalah kita tetap istiqomah. Di mana dalam sikap istiqomah salah satunya kata Imam Ibn Taymiyah agar kita tidak melampaui batas kepada orang-orang yang telah melakukan penganiayaan fitnah kepada kita. Tidak boleh kita melampaui batas dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan tangan kita. Sebagaimana Rasul dan para sahabat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika Amr bin Yasir dipanggang di atas api, dan ketika Bilal bin Rabah ditimpakan batu kepadanya, Abu Bakar disimpan di punggungnya pada waktu itu kotoran, dan beberapa sahabat mendapatkan penganiayaan. Tetapi Rasul dan para sahabat tetap istiqomah dalam perintah Allah tidak melampaui batas. Tidak hanya meng, apa mengikuti emosional, tetapi tetap beristiqomah berdakwah. <clears throat> Bahkan diperintahkan untuk tetap menunaikan sholat bahkan pada waktu itu sampai jangan dulu berjihad istiqomah. Dan yang kedua tidak boleh juga merasa takut dengan kekuasaan yang telah dimiliki mereka dan apa-apa yang dimiliki oleh mereka hari ini umpamanya dari sisi umpamanya di ayahnya propaganda di mana mereka menguasai umpamanya hari ini kita tidak boleh takut sebab telah dinyatakan dalam ayat itu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum tidak akan memadaratkan kalian Kemudian juga yang ketiga, hati-hati kita tidak boleh tertipu, <clears throat> terbuai. Sehingga kita menoleh kepada mereka. Tertipu dengan mereka, menyangka bahwasanya mereka itulah yang telah mendapatkan kecintaan Allah. Sedangkan kita sedang mendapatkan kemurkaan. Tidak boleh. Tetapi kita diperintahkan untuk tetap istiqomah, teguh dan kita diperintahkan untuk tidak mengamalkan kecuali apa-apa yang akan memberikan manfaat kepada kita. Baik di dalam ucapan ataupun perbuatan. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah istiqomah. Dan hakikatnya keutamaannya yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita bisa menambah soal jawab. Baik. Pendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala demikian penjelasan yang begitu sangat eh, jelas sekali dari Ustaz Abu Qatadah Fatahullah wa Ta'ala berkenan dengan hakikat istiqamah. Kemudian kami berikan kesempatan pada sesi tanya jawab ini bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung dalam tema kita pada pagi hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat silahkan di line telepon di line telepon SMS kita di 021 7073 Kita angkat telepon yang pertama Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Siti di Tambun. Silakan. Uh, maaf ini keluar dari tema soalnya masuknya susah. Uh, <laughs> ini mau tanya Pak Ustadz. Uh, di kampung saya tuh kalau ada orang meninggal tuh dibawain doa uh, ini surat doa akasa gitu dikubur sekalian sama mayat itu di benarkan apa tidak itu yang doa pertama. Apa? Doa akasa. Doa akasa ditulis gitu di kertas terus dikubur bersama mayat gitu. Nah, ditulis di kertas di, kemudian dikubur bersama mayat ya. Iya, itu katanya. Lafaznya hafal Bu? Uh, kurang hafal tapi banyak hmm. ini ya, banyak solawatnya gitu. Iya iya iya. Iya tapi doa doanya doa akasa panjang banget gitu. Hmm. Tapi saya pernah dengar katanya doa akasa itu Eh, nggak ada ajarannya apa gimana saya kurang ngerti itu. Okay, Tapi kalau di kampung tuh gitu. Terus satu lagi boleh nggak? Yeah. Iya. Uh, eh, uh, ini pertanyaan teman saya. Katanya uh, kan di kampung saya ininya petani ya, buruh tani gitu. Saya kalau ini katanya kalau kuli gitu buruh tani kan jauh dari rumah. Sedangkan uh, waktu zuhur itu tiba, saya nggak bisa pulang melaksanakan melaksanakan sholat zuhur itu kalau dijamak ke sholat asar itu bagaimana hukumnya? Iya, itu, itu saja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, lam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menulis doa <coughs> atau mungkin Allah alam di situ tentang apa e, tentang tasbih mungkin ya yaitu tentang jawaban menrubuka Allah itu maka itu adalah termasuk yang menyelisihi sunnah ya. tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Utsman radhiyallahu taalaanhu Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayiti qoma hunayatan faqala kumu dan memerintahkan istagfiru li ahikum fa innahu yus'alul an. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia telah selesai menguburkan mayit ya, penguburan maka dia berdiri sejenak dan memerintahkan kepada para sahabat ya memintalah bagi saudara-saudaramu sekarang tasbih, artinya keteguhan. Doakan dia agar tetap teguh, agar teguh dan mampu menjawab pertanyaan malaikat. Karena sekarang ia akan ditanya. Gitu. Maka disunahkan setelah kita menunaikan apa? Menunaikan penguburan, lalu kita mendoakan kepadanya. Allahumma gfirlahu warhamhu wafihi wafu'anhu Ya. Dan seterusnya doa-doa biasa. Adapun yang tadi tidak ada tidak ada sunnahnya bahkan itu adalah sesuatu yang hukumnya bid'ah Allah alam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan orang kerjanya. Ya, yang jelas safar itu apabila itu dihitung safar ya safar. Kalau kerjanya di apa keluar apa? Keluar daerah gitu ya. <coughs> Tetapi kalau dia adalah berada di daerah dan mendengar suara adanya ya itu bukan safarnya dia mendengar suara adan maka ia mesti berhenti ya. Dan bukan satu uzur ya Ustaz. Ya? Bukan satu udur sebab Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas man sami'an wa walam ya'ti fala salata lahu. Barang siapa yang mendengar adan lalu dia tidak datang maka tidak ada salat baginya. Akan tetapi kalimat la salata di sini dikatakan oleh jumhur tidak sempurna salatnya. Walaupun sebagian pendapat ya seperti Imam Ahmad ya pun Imam Daud Al-Bahiri maaf beliau mengatakan bahwa orang yang sholat sendirian dan dia mampu untuk sholat apa berjamaah maka sholatnya tidak sah tetapi jumhur ulama kebanyakan para ulama mengatakan <clears throat> apa ya dia sah sholatnya tetapi dia berdosa dari sisi ia tidak menunaikan berjamaahnya Allah alam. Baik demikian jawabannya dan kita angkat kembali dari penelpon ada Oktisari di Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, ini Pak Ustaz, bagaimana jika kita mengalami keterdesakan dalam lingkungannya itu uh, uh, iman kita membuat lemah gitu. Misalnya lingkungan kita itu uh, banyak didengarkan musik-musik atau orang-orang yang uh, punya kita tuh lemah kan fitnah itu Pak Ustaz. Baik kita istiqomah itu bagian apa Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi seorang mukmin, ya di sini ada dua jalan yang bisa ditempuh. Ya. <clears throat> jalan yang pertama adalah tadi yang saya tidak sebutkan juga adalah iqamatul amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Jadi jalan yang pertama uhti bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan tadi saya juga lupa salah satu bentuk yang akan mendukung orang itu istiqomah adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya apa? bahwa apabila mampu mukhalatoh, mukhalatoh itu bercampur ya, dengan apa yang ada di lingkungan masyarakat. Ya mungkin dikatakan masyarakat ini lingkungannya jelek gitu. Dalam arti dari sisi ahlaknya, dari sisi peribadahan dan sebagainya. Nah kalau seseorang itu mampu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah. Dan dia akan melihat apa pengaruh dakwahnya dan mampu menahan dirinya maka bagi dia adalah abdul. Dan perlu ketahui bahwa salah satu jalan untuk istiqomah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Bahkan kita tidak bisa menegakkan istiqomah di rumah apabila kita tidak meluruskan istri kita, tidak membimbing istri kita, tidak membimbing anak kita, tidak membimbing keluarga kita. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, ya, di mana kita mencari yang lain. Gitu jika seseorang tidak mampu, ya, jika seseorang tidak mampu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka jalan yang kedua dia mencari, berpindah, ya, berhijrah. Tetapi dalam arti di sini tidak selamanya dalam arti hijrah itu dari negara kafir ke negara mukmin itu hijrah makani. <clears throat> Walaupun di sini kita ketahui bahwa apabila di situ mukmin ya tentunya kita tidak mengatakan bahwa itu jahiliyah. Ya. Tetapi naun, punya ada bagian dari jahiliyah. Maka tidak mengapa jika seseorang itu ingin lebih menyelamatkan dirinya dan merasa takut kepada dirinya, dia mencari suasana yang di situ adalah baik ya. Baik. Jadi dari dua jalan ini bisa ditempuh. Adapun jalan yang pertama jika itu memiliki pengaruh dan mampu seseorang maka masya Allah. Sebab ya tidak mungkin sekarang ya dakwah sunnah ini akan berkembang, dakwah hak ini akan berkembang apabila setiap orang yang sunni berada dalam satu tempat saja gitu. Maka dengan adanya di tempat-tempat yang lain ya, dia mampu <coughs> hidup di tengah-tengah mereka. Ya tentunya juga tadi ya, tentunya kita berdakwah dengan sifat lembah lembut, berdakwah dengan rahman apa dengan dengan apa dengan kelembutan, berdakwah dengan penuh hikmah. Kemudian kita itu adalah memiliki akhlak yang baik. Maka salah satu jalan untuk menjaga diri kita agar tetap kita istiqomah Allah alam bisa ditempuh dua jalan yang tadi. Baik, demikian dan kita angkat kembali bagi para pendengar roja yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah hadis pagi dengan pembahasan istiqomah dan pembicara kita alus ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala masih kita terima di line telepon 021 823 6543 Assalamualaikum Baik Silahkan bagi para pendengar yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 dan kami harap pertanyaan sesuai dengan materi dan pembahasan kita pagi hari ini. Assalamualaikum. ya Iya, dengan siapa Om di mana? Dengan Abu Farid di Jakarta. Abu Farid, Afan, ya, silakan. Uh, eh, anak cuma mau nanya tentang apa mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Uh, orang baru masuk Islam kan di disunahkan atau diwajibkan mandi uh, setelah dia masuk Islam. Bagaimana kalau dia mandinya sebelumnya Ustaz? Apa boleh? Baik, itu saja. Ya, iya, setelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati iman rahimakumullah memang sunnahnya adalah bagi orang yang mau masuk Islamnya. Jadi sebelum dia mengucapkan kalimat syahadatain, maka dia mandi terlebih dahulu ya. Jadi dia mandi terlebih dahulu. Nah, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Cuma masalah apakah dia wajib atau dia itu adalah mustahab, maka itu para ulama berbeda pendapat ya tentang apa hukumnya, apakah dia wajib atau mustahab dan di sini ada tiga pendapat para ulama. Pendapat para ulama eh, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa mandi bagi orang yang akan masuk Islam adalah wajib ya. ya. Pendapat yang kedua ya, yang mengatakan tidak wajib ya. Sebab dikatakan bahwa <clears throat> para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu kan mereka semuanya ya masuk Islam berawal dari kekafirannya. Tetapi tidak dikatakan bahwa diceritakan bahwasanya mereka adalah mandi gitu ya. Pendapat yang ketiga yang mengatakan apabila orang kafir masuk Islam sedangkan dia sedang junub ya, maka sebelum masuk Islam dia apa mengucapkan kalimat ah, apa mandi dulu ya. Adapun tentang yang mengatakan apa mengatakan wajib ya, salah satunya berdalil dengan hadis Abu Hurairah tentang kisah Sumam Habib bin Usal. Ya. Di mana dikatakan ketika beliau itu akan masuk Islam fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yagtasila maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi ya, untuk mandi jadi begitu artinya sebelum mengucapkan kalimat syahadatain dia adalah mandi dulu dan masalah apakah wajib atau ini ini ada perbedaan para ulama walaupun bohirnya walau alam yang lebih kuat adalah yang menunjukkan kepada wajibnya Baik, demikian dan Ustaz ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat kita angkat dari antaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Bulan lalu ibu saya meninggal dan saya beserta saudara berusaha untuk istiqomah dalam penyelenggaraan jenazah. Namun akhirnya uh, runtuh karena banyak ditentang oleh masyarakat sekitar yang masih kental dengan tradisi dan kelemahan ilmu yang kami miliki. Akhirnya sedikit uh, dari sunnah Rasulullah dalam penyelenggaraan jenazah yang bisa kami lakukan saat dengan diiringi banyak cibiran dan fitnah yang datang kemudian. Kemudian pertanyaannya, apakah ibu disiksa karena terjadinya acara tersebut dan benarkah amal ibadah seorang anak kedua orang tuanya juga mendapatkannya? jasa khair dari Ummu Abidah di Bekasi. Eh, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita mengetahui ya bahwa tentang masalah amal apakah Ya, ini tentang mengalir kepada orang tua atau tidak ya. Kita mengetahui bahwa di situ dalil-dalilnya jelas ya. Ada amal-amal yang artinya berpengaruh untuk yang mati. Ada amal-amal yang di situ tidak ada hubungan dengan yang yang mati. Tetapi wajib kita ketahui setiap kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Ya. Dan itu adalah dengan sebab orang tuanya, maka apa orang tuanya akan mendapatkan kebaikan. Jadi akan mendapatkan kebaikan berdasarkan ya, ayat. Yang ini dikatakan oleh tabatuhum bi ihsan. Itu seperti dalam ayatnya Al-Quran. Yaitu wasabiqunal awaluna minal muhajirina wal ansor waladina tabauhum bi ihsan. Kemudian hadis-hadis ya. Hadis-hadis ya. Yang mengatakan idza mata ibnu adam in koto amaluhu ila min salasin. Di mana dikatakan salah satunya adalah waladun solihun yadullahu. Nah, kemudian sekarang apabila keburukan maka sama gitu? Sama apabila keburukan yang dilakukan oleh anaknya tersebut gitu Itu adalah hasil didikan orang tuanya. Bahkan hasil ajakan orang tuanya. Bahkan itu adalah hasil buah dari orang tuanya, maka ya jelas mandala ala hidayatin karena lahu ajruhu karena lahu ajruha wa ajru man amira ba'dah. wa man dala ala dolalatin kana wizruha aydan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang mengikuti setelahnya dan barang siapa yang menunjukkan kepada keburukan maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa dari orang yang mengikutinya jelas ya Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan nah, salah satu tafsir para ulama kita mesti takut ya. Di mana dikatakan innal mayyita sesungguhnya yang mati ataupun dikatakan dalam hadis itu sesungguhnya penghuni kubur dia diadab bimanuni alaih dengan sebab adanya niyaha orang kepadanya yu adabnya. dengan sebab ada orang yang niyaha kepadanya apakah hadis ini bertentangan dengan wa an insan li insani illa masa la taziru wa siratun wiza ukhra insyaallah hadis ini tidak bertentangan dan sama sekali hadis ini tidak bertentangan. Di mana para ulama menjelaskan taujih terhadap hadis ini. Taujih yang pertama yaitu apabila orang tuanya itu <clears throat> mewasiatkan kepada anaknya, apabila aku mati maka lakukanlah ini ini. Termasuk umpamanya engkau melakukan niyah kepadaku. Tunjukkan bahwa engkau meratap atas kematianku. Atau jika seseorang itu udah biasa melakukan melakukannya dalam keluarga tersebut, melakukan satu bentuk amal jahiliyah, lalu dia tidak mewasiatkan untuk meninggalkannya, maka ini juga akan mendapatkan dosa dengan sebab dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ini salah satu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam hadis ini. Ya. Sebab hadis ini berada dalam Sahih Bukhari. Ya. tetapi bagi penanya, ya, tentunya tidak begitu apa kewajiban kita hari ini? Ya, berdoa saja agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kedua orang tua kita ya. dan mengampuni orang tua kita. Sebab dimungkinkan orang tua kita melakukan hal tersebut karena kejahilannya, kebodohannya. Maka kewajiban bagi seorang anak adalah mendoakan orang tua yang telah meninggal. Mendoakan dengan kebaikan. Agar Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kedua orang tua kita seandainya pun orang tua kita ya telah melakukan berbagai bentuk kesalahan ataupun penyimpangan maka kita tidak boleh hari ini merasa bergembira ataupun sombong tetapi layaknya kita adalah mendoakan kedua orang tua meminta kepada Allah taala tetapi secara hukum yang tadi memang ada dan ini adalah sebagai peringatan kepada kita sebagai orang tua hari ini di mana manakala kita tidak meneruskan dan membimbing anak kita, maka itu adalah berbahaya bagi kita Allah Allah. Baik, demikian jawabannya dan kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saat apabila kita selalu diingatkan oleh teman agar tetap istiqomah, oleh kita jawab dengan ucapan insya Allah, saya akan tetap istiqomah. Apakah ucapan tersebut atau kata insya Allah itu diperbolehkan dari Eko di Jakarta? Jazakallah Ya, insya Allah. Sebab kita dengan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. <coughs> ya. Dan memang harus kita mengatakan seperti itu. Dan para ulama juga mengatakan tentang masalah ana mukminun Allah Yang dimaksud di situ adalah mukminul kamil. Ya, mukmin yang kamil bukan kita menunjukkan ragu iman yang ada dalam hati kita. Demikian juga kita tadi mengatakan insya Allah anak istiqomah. Allah alam. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apabila kita sudah berusaha untuk istiqamah dalam hati, kemudian lisan dan perbuatan, namun karena lingkungan tidak kondusif sehingga untuk istiqamah dalam uh, jawari atau anggota badan itu sangat sulit. Bolehkah kita hanya memfokuskan untuk istiqamah hati walaupun uh, kita tidak bisa seluruhnya untuk menjalankan istiqamah dalam jawari seperti bayan atau ritual-ritual bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat yang apabila kita tidak hadir akan dapat membahayakan atau memudaratkan kita. Jazakallah khair. Allah alam tidak mungkin ya akan istiqomah hati apabila lisannya tidak istiqomah dan anggota badannya tidak istiqomah. Sebab apa? Pandangan, telinga, tangan, kaki itu akan mempengaruhi hati kita. Jadi tidak mungkin akan terjadi istiqomah hati tanpa apa istiqomahnya lisan dan anggota badan sebagaimana tadi dinyatakan di dalam hadis ya inilah la yastaqimu <clears throat> imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Jadi tidak akan lurus keimanan seseorang sehingga istiqomah hatinya dan tidak akan lurus hatinya sehingga istiqomah lidahnya. Baik. Dan bagi para pendengar yang lain silakan Anda bisa bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hmm, hamba Allah. Di mana? Hmm, di Jakarta Timur. Baik, silakan. Nah, Ustaz. Iya. Nah, saya mau tanya tapi agak sedikit enggak ke apa namanya materi boleh Ustaz? Iya ya. Nah soal talak Ustaz, apakah afdal talak seorang suami kepada istri tidak pernah mengetahui Mohon maaf diulangi kembali sedikit terputus suaranya. Halo ya silahkan diulangi kembali. Ketika seorang suami menolak istrinya, apakah sah kalau istrinya itu tidak mengetahuinya? Tidak pernah mendengar, tidak tahu, dan yakin banget suaminya uh, kok dia tidak pernah mengatakan hal itu gitu sah atau tidak itu Ustaz yang dia dikatakannya kemana gitu Halo? Tahu? ya Halo, Ustaz. iya iya iya ya lagi Ustaz mm -mm. Uh, terus gini Ustaz jadi suami saya itu katanya sudah menolak saya itu katanya sudah tiga kali Ustaz saya tidak pernah mendengar saya yakin benar ingat dan tahu bahwa dia tidak pernah mengucapkan itu iya. Uh, apakah sah itu talaknya terus dia bilang kalau emangnya saya berpendapat bahwa saya tidak tahu di talak itu atau saya tidak mengah ya, dia akan akan pulang terus bilang ke orang tuanya nah, untuk menceritakan ini uh, dia dia bilang dia dan hartanya adalah milik orang tuanya Ustaz. Maka dia mau minta pendapat apakah uh, saya ini dia ini boleh bercerai sama saya atau tidak begitu saat Iya. Baik, itu saja. Ya. Uh, ya udah. Ya, jadi apakah masih boleh rujuk gitu Ustaz? Enggak, kalau talak itu juga harus jelas ya. Sekarang ya ini harus didudukan dengan suaminya itu dengan suami maksudnya kita kan masalah talak ini tidak sembarangan ya menghukumi menyampaikan maksudnya ya, gini ya, enggak enggak nanti dulu kita ya, ya. jelaskan soal ini harus nanti tidak bisa lewat telepon seperti ini ya kalau masalah talak-talak seperti, ini. ini enggak maksudnya ya tidak bisa ya. tidak bisa untuk menyelesaikan kalau bertanya tentang hukumnya bisa tapi untuk menyelesaikan masalah yang ada itu harus harus harus betul-betul gitu. Mm -mm. Soalnya nggak bisa menghukumi sesuatu yang tidak diketahui kan. Jadi artinya nah, artinya sekarang kalau talak itu ya artinya laki-laki talak ke siapa gitu. Ngomong ke orang gitu. Oh, saya ingin mentalak istri saya itu udah jatuh talak ya belum nggak jatuh talak. Ya. ya harus jelas. Maka di sini ya saya sampaikan dulu lah poin-poin yang sangat penting ya Pertama, tidak boleh orang itu sangat mudah mengeluarkan kalimat talak. Sebab talak itu bukan apa tidak ada senda gurau. Artinya talak itu tidak boleh dipermainkan. Kemudian yang kedua, bahwa untuk hari ini ya, untuk hari ini harus adanya taufik ya. Sebab keimanan kita hari ini dan kejujuran kita hari ini itu sangat kurang sekali ya. Jadi baik orang yang mengatakan sunni, salafi atau yang lainnya ya. Jadi sifat kejujuran ini dan sifat amanah ini kurangnya. Maka ya kalau sekarang orang mentalak dan sebagainya mesti adanya tausik ya. itu bukti ya. Sebab seperti tadi mungkin Uhti mengatakan suami saya udah mentalak tiga kali sedangkan Uhti tidak tahu. Bahkan mungkin baru satu kali. Suaminya mengklaim tiga kali. Nah ini repot gitu ya sekarang ini. Maka wajib ya sekarang ini ya untuk apa? Adanya hitam di atas putih. Ya. Kalau sekarang mungkin kalimat talak itu harus diapakan apa? Harus adanya materai bahwa ini telah ditalak gitu. Di tanah-tanah ini dan sebagainya. Nah, sekarang itu itu adalah merupakan hukum wasilah untuk menjaga tentang hakikat paudo. Ya, sekarang kan jadi paudo ini. Nah, ini paudo itu tidak kejelasan itu. Kenapa? Sebab itulah keimanan kita dan pengetahuan kita kepada agama ini minim hari ini. Ya. Kemudian ketakwaan, keimanan, kejujuran, keamanahan dan sebagainya. Ya. Jadi ini hal yang perlu didudukannya. Jadi tidak hanya semacam itu, itu. Itu rusak sekarang itu termasuk ya masalah talak itu rusak. Ya kadang-kadang istrinya mengaku baru satu kali dan itu sering saya juga dapatkan ya. Dan menghadap ke rumah gitu si istrinya mengatakan enggak baru satu kali suaminya saya udah tiga kali atau mungkin ya, berbagai macam saya meniatkan satu kali tetapi saya meniatkan tiga kali gitu nah, berbagai macam jadi di sini perlu jelas ya okay. Allah taala demikian ya ya, iya. ya. Oh, Jadi saya masih bagaimana? Ya, anti datang aja ke Ustadz yang terdekat, kemudian di di apa? di didudukan gitu suaminya seperti apa ya kita harus harus terus dengar gitu. Wah. Gitu, ya kalaupun tidak di atas di atas putih ya memang itu mestinya. gitu. Oh iya kalau ada gitu ya. Oh iya itu kan mentalak siapa itu? Mentalak juri kalau orang Tasik mungkin. Iya, <laughs> jadi dalam keadaan kita itu. Iya, itu kan jadi mentolak gitu juri ya, kata orang Tasik mah. Orangnya tidak jelas siapa yang ditalaknya. Dan dikonsultasikan aja dengan ustadz yang ada ya, Umi ya. Mm Baik. Dikonsultasikan aja dengan ustadz. Demikian ya, ya Ya, insya Allah nanti bisa lewat uh, off air kita. Jazakallah khair untuk sementara ini. Iya. Iya. jasa iya. jazakallah khair. Assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan diteguhkan lah. Kemudian bertanya ke langsung ke ustadz aja bisa datang mungkin ke rumahnya atau bagaimana. Baik. Iya. Tapi jangan sama saya saya orang Tasik. <laughs> Iya, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada ibu yang bertanya. Dan pendengar raja kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan kita istiqomah di 8236543. Ya, Assalamualaikum. Salam. Wah, iya. dengan siapa di mana Bapak? Dengan Taiwan di Palembang. Palembang? Hmm. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gini Pak Ustaz, kamu nanya nih di mana orang dalam keadaan junub dalam bulan Ramadan. Itu saja. Siangnya atau apa gimana? Junub gimana? Malamnya kau Ustaz. Cuman hmm. mau dalam keadaan mandi itu kayaknya mengandung mudarat. Bagaimana solusinya kau Ustaz? Mohon itu aja. Itu sih. Ya tidak bisa mandi gitu. Ya, begitu kau Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila seseorang junub pada malam harinya, ya, lalu dia belum sempat mandi, ya, karena sesuatu umpamanya, sehingga datangnya waktu subuh, atau seorang wanita umpamanya haid dan berhenti haidnya pada malam hari, belum sempat untuk mandi datang waktu subuh. Apakah sah saumnya? Sah saumnya, Pak. Disah saumnya tidak terlarang dan tidak menghalangi sah saumnya. Nah, apabila dia mandi setelah subuh, setelah datangnya waktu subuh, maka tidak mengapa. Tetapi berkaitan dengan yang tadi tidak apa? Tidak tidak mandi mampu. karena tidak mampu, ya maka itu berkaitannya dengan apa? Dengan sholat ya. Jadi kalau apa? Sholat karena apa maaf tadi junub karena tidak mampu untuk mandi maka bagi bapak tayamum ya yaitu fatayamum musa'i dan Tayibah sebab tayamum itu dibolehkan karena dua perkara perkara yang pertama tidak ada air perkara yang kedua ada air tetapi tidak mampu menggunakannya imak sakit ya. apabila dia mandi maka akan umpamanya sampai mati umpamanya maka dia boleh sholat dengan tayamum Adapun berkaitan dengan saum wallahu alam maka itu tidak mempengaruhi saumnya dan tidak menghalangi sahnya saum dan tidak menghalangi sahnya saum wallahu alam. Baik, saya selanjutnya kita angkat kembali dari Ibu Nur di kalender. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Pak Ustad, eh, iya. uh, saya selalu berusaha gitu untuk tetap istiqomah gitu ya. Biasa hmm, hmm sunnah gitu tapi suami saya selalu berbuat zalim kepada saya dan anak-anak saya karena bisa dibilang suami saya itu ahli bid'ah gitu sering ke makam-makam orang soleh jadi bila saya menasihatinya suami saya itu tidak segan-segan menyiksa saya uh, yang saya tanyakan suami saya itu sering uh, apa mengeluarkan kata-kata talak bisa dibilang lebih dari tiga kali apakah pernikahan saya masih sah itu Pak Ustadz? Hmm. Terus uh, kalau misalnya tidak sah, uh, saya itu ingin apa? Gak mau pernikahan itu selesai gitu karena saya ingin terus uh, apa menasihati suami saya gitu biar suami saya apa berjalan di atas sunnah gitu Pak Ustadz. Hmm. Iya. Saya minta nasihatnya. Hmm. saya khair kepada Allah. silakan. Uh, seperti tadi ya, tapi saya buka, bukan penganjurannya. Di sini ibu boleh melakukan dua perkara. Poin yang pertama yang tadi bahwa ibu adalah sobru. Bersikap sabar terhadap suami, menasehatinya dengan cara yang baik, menasehatinya dengan berbagai cara, dengan cara yang baik dan dibolehkan. Cari trik-trik tertentu, berbagai cara. Ya mungkin ya masalah cara insya Allah setiap orang kadang-kadang punya kelebihan satu dengan yang lainnya dari menggunakan cara untaian kata yang penuh dengan kelembutan, menyentuh hati. Kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta agar suami tersebut ya, dibukakan hatinya, dibukakan pintu hatinya. Maka ibu senantiasa ta'aluk kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala, iktimad dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Bahwa ibu hanyalah sebagai wasilah untuk menyampaikan hidayah dan kebenaran Sedangkan hakikat hidayah taufik adalah milik Allah Ta'ala. Ini adalah poin yang pertama dan utama. Yang mungkin bisa, jika anak ibu telah seperti ibu, maka boleh. Kadang-kadang mungkin berjalan-jalan, diajak oleh anak ibu untuk menyampaikan kepada bapak cara pendekatan-pendekatan dan sebagainya. Ya. Adapun yang kedua, Apabila ibu tidak mampu sabar, bukan tidak sabar bu maksudnya. Tetapi dari sisi yang lainnya ditakutkan bahwa ibu takut <clears throat> bersikap nusus kepada suami, durhaka. Sebab orang yang menganiaya biasanya menghalangi ibu untuk bisa mentaatinya. Dan merasa berat untuk mentaatinya. Maka tidak mengapa jika telah dipertimbangkan berbagai sisinya, ibu meminta talak dan menyelamatkan diri. Tetapi jika jalan yang pertama itu adalah lebih mampu dan ada kemampuan, sehingga mampu menjaga diri dan sebagainya, dan sabar, maka bagi ibu adalah pahala. Maka bagi ibu adalah pahala. Adapun tentang ucapan suami, <coughs> ia senantiasa mengeluarkan kalimat talak ini pun suami harus dinasehati. Sebab dimungkinkan itu adalah kata talak yang tidak diniatkan. Tetapi talak godban. Wahada talak bid. Talak dalam keadaan murka. Talak dalam keadaan marah. Dan itu adalah talak yang bid'ah tidak sah. Maka ya, ibu bisa menempuh jalan mungkin coba bersilaturahmi coba berdialog dengan orang tua coba berdialog dengan yang ada yang lain coba dibawa kepada teman dan sebagainya bersilaturahmi kepada orang alim pendekatan-pendekatan dan sebagainya ditempuh dan ibu insya Allah akan dapat pahala tetapi ibu sesungguhnya bisa menempuh dua perkara setelah melihat manfaat dan madarat di dalamnya. Wallahu taala alam. Baik, demikian jawabannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan juga kepada Ibu. Kita berikan kesempatan kembali ya, satu penelpon di line telepon 021 823 6543. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dengan siapa dia, Bapak? Uh, dari Andri di Cimanggis. Silahkan. Nah, ini mau menanyakan masalah akidah Ustaz ya. Nah, jadi mengenai uh, masalah hukum pidana di negara kita ini, Mas. Jadi kalau orang dipidana mati, dia punya hak untuk mengajukan gerasi. Gerasi itu adalah adalah eh, uh, suatu pengajuan ampunan kepada presiden gitu loh. Jadi apakah itu itu termasuk uh, sirik atau uh, keluar dari jalur? Karena dari saudara kita yang terberikan mati kemarin kan dia tidak mau mengajukan gerasi gitu karena kenapa saya harus meminta ampunan kepada Pak Presiden gitu loh itu kan uh, berbuat uh, eh, sirik gitu loh uh, karena seandainya gerasi itu nanti ditolak otomatis dia tetap dihukum pidana mati tetapi seandainya dia nanti gerasinya diterima berarti dia mendapat ampunan atau tidak mendapatkan hukuman mati atau dia terbebas dari hukuman mati gitu Pak Jadi uh, hukumnya apa itu Pak mengajukan kreasi itu tersebut? Karena ya yang kemarin saudara kita yang uh, amrozi Jas itu nggak mau mengajukan kreasi mereka ya. Uh, itu aja Pak ya. ya. Iya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alamain di ilmuwan. Dalam hal ini saya belum punya ilmunya Allah Ta'ala. Baik, demikian dan mungkin bisa dikonsultasikan kepada yang lainnya ya saja. Kita angkat kembali bagi para pendengar kerja dan kita ada satu pertanyaan pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Umu Naufal di Depok bertanya, saya merasa terpaksa melakukan uh, ya Afan, saya sering merasa terpaksa melakukan perbuatan sia-sia karena orang tua adalah tokoh agama dan sering mengadakan acara-acara bid'ah dan kami ya, dipaksa untuk melakukan atau mendukung kegiatan tersebut. Kemudian e, pertanyaannya, apakah saya berdosa karena dengan terpaksa harus bergabung dalam acara tersebut? kalau khair. Iya, sebenarnya kita tidak apa kalau semampu mungkin dan kita menjelaskan dan cara dengan yang baik kepada orang tua itu adalah kewajiban kita. Jadi apabila betul itu adalah sebuah penyimpangan, apabila betul itu adalah sebuah bid'ah, apabila betul itu adalah sebuah kesalahan, maka bagi kita ya tidak boleh untuk mengikutinya kecuali dalam keadaan mukroh. Dan mukroh ini tentunya adalah ya hakikatnya berkaitan dengan kematian. Ya. Adapun apabila uhti masih mampu untuk menghindarinya, dan bisa berkata dengan kata-kata yang baik kepada orang tua. Ya, kemudian juga meluruskan orang tua, menyampaikan bahwa keyakinan saya seperti ini, seperti ini disebarkan dalilnya dan sebagainya. Maka itu adalah poin yang wajib ditempuh oleh kita. Jadi tidak boleh kita mengikutinya <clears throat> apabila setelah tahu itu adalah penyimpangan Allah taala. Baik satu pertanyaan kembali mungkin yang terakhir kita terima di line telepon 0218236543. Dan kami sampaikan kembali bagi para pendengar radio yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 untuk satu telepon terakhir kita akan terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam waalaikumsalam Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Usni Pak di Depok. Baik, silakan Pak. Pak ini mau Ustaz mau nanya mengenai <clears throat> zikir-zikir sholat taraweh Ustaz. Uh, yaitu mengenai zikir asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah uh, eh, Allahumma innaka afun tuhibbul itu ada sunnahnya tuh enggak Ustaz? Terus yang kedua, apakah ada doa khusus setelah sholat taraweh? Soalnya biasanya di masjid-masjid dibacakan doa khusus setelah taraweh. Mungkin itu aja Ustaz. Ya. Sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Allah alam tidak ada doa khusus ya di dalam apa? Di dalam e, seperti setiap apa? Setiap selesai dua rakaat umpamanya atau selesai empat rakaat ada doa-doa khusus ya. Walam tidak ada itu. Tetapi ada doa setelah kita menunaikan witirnya. Ya, setelah menunaikan witir, di mana salah satu doanya adalah berbunyi subuhun kudusun robul malaikati warruh. Ya. Kemudian dinyatakan dalam hadis yang sahih keadaan Nabi SAW apabila selesai menunaikan ya, salat malam yaitu witir salah satunya maka Nabi SAW mengangkat suaranya dengan mengatakan subuhun kudusun robul malaikati warruh. Ya. Tapi tidak ada doa <clears throat> dalam setiap dua rakaat ataupun setiap apa empat rakaat dalam rohah di antara eh, rokaat-rokaat itu. Allah Baik, satu kesimpulan akhir satu fadal. Ya, satu kesimpulan yang kita harapkan dari kajian pagi hari ini, siang hari ini adalah termasuk hikmah dari saum tersebut adalah menuntun kita dan mengajarkan kita agar kita sampai dan tetap dalam hakikat istiqomah. Yaitu istiqomah ini intinya adalah kita menghadap kepada Allah Ta'ala dan kita istiqomah di dalam berpegang teguh kepada perintah, istiqomah di dalam menjauhi larangan Allah Ta'ala. Dan inilah hakikat istiqomah, istiqomatul qalbi, istiqomatul lisani, istiqomal jawarih, fito atillah, yaitu istiqomahnya hati dan lisan dan anggota badan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kesimpulan akhir yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah Allah Ta'ala tentang hakikat istiqomah menutup kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dan saya akan mengucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Abu Qatadah yang telah memberikan materi dan tausiah yang sangat berharga bagi kita semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ganjaran yang besar bagi beliau dan menjaga beliau dan keluarga dalam senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya eh, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita angkat karena keterbatasan waktu yang ada dan juga kami ucapkan jazakumullah khair atas kebersamaan Anda hingga pagi hari ini. Semoga apa yang kita simak dan kita ikuti bersama dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita untuk senantiasa berusaha istiqamah dan mohon kepada Allah keistiqamahan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.